Untuk ini, ini santri wajib putih. Ayo. baik kemuliaan. Dan cara beriman kepada Allah dan hari akhir maka dia memuliakan takkan kepadanya. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka dia memuliakan takkan. Untuk. عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق رواه البخاري بالادب المفرد وصححه الالباني dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hanya saja aku diutus untuk menggunakan akhlak yang mulia hadis riwayat Muslim hadis عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنت تمام فلا تناقض تعبدون العرب حتى تعتمدوا للناس من اجل ان ذلك يسلم رواه البخاري ومسلم ولفظ مسلم dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila kalian bertiga maka anda membuat prediksi apabila kalian baik sehingga sehingga kalian berbaur dengan orang banyak sebab itu bisa sebab dan An Malik. An Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka maka kalian sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-rajulu ala Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang itu ada ratusan satu temannya maka salah satu dari kalian siapa memilih siapa yang di lingkungan riwayat Riwayat Al Bukhari. Hadis riwayat Abu dan oleh Imam Rawahul kalau mutafakun alaih mutafakun alaih Rawahu Rawahu Dari Umar malu malu itu sebagian dari dan sebagian dari Barakallahu fiq. Kita lanjutkan pelajaran kita sampai mana pembahasan kita terakhir? Duduk di antara dua sujud. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya wujubu alitmi'nan bainas sajdatain. Wajibnya tumak ninah di antara dua sujud. Wajib bertumak ninah ketika duduk di antara dua sujud. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatma'inna hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'ihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertumak ninah ketika duduk di antara dua sujud hingga setiap tulang kembali pada tempatnya. Artinya tulang itu benar-benar kembali semuanya pada tempatnya. Nah, setelah itu membaca doanya, lalu udah selesai berhenti sejenak, kemudian pindah ke rukun berikutnya. Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Tidak sebagaimana sebagian manusia baru selesai duduk di antara dua sujud sudah sujud lagi. Tidak. Kembalikan dulu semua tulang pada tempatnya. Semua posisi anggota tubuh pada tempatnya. Wa amara bidzalikal musyi salatah dan Nabi saw alaihi wasallam memerintahkan orang yang buruk salatnya tentang hal tersebut. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tatimmu salatu ahadikum hatta yaf'ala dzalika." Tidak akan sempurna salat salah seorang dari kalian hingga dia melakukan hal itu. Dikeluarkan oleh Abu Dawud Al-Hakim disahihkannya dan disepakati oleh Al-Zahabi. Wa kana yutiluha hatta takuna qariban min sajdatihi. Dan Nabi SAW melamakan duduk di antara dua sujud ini hingga mendekati dari sujudnya. Sujud sama duduk di antara dua sujud sama, mendekati waktunya, jaraknya, lamanya, mendekati, tidak jauh beda, kurang lebih lah. Wa ahyanan yamtuku ya wa ahyanan yamkuthu hatta yaqul al ilu kot nasi. Terkadang beliau saking lamanya duduk di antara dua sujud ini hingga seorang berkata beliau ini lupa apa ya tidak sujud-sujud bisa jadi lupa Rasulullah SAW saking lamanya padahal tidak lupa memang benar beliau lama namun di sini kita perhatikan kalau kita menjadi imam hendaknya kita perhatikan makmum ya kalau kita sholat berjamaah itu kaidahnya melihat siapa yang di belakang kita. Kalau di belakang kita orang tua, orang lemah, orang punya keperluan, maka hendaknya kita jangan memperlama. Tetapi kalau kita sholat sendiri, ya, fal yutawil masya'a, silahkan dia perlama sesukanya kalau sendiri. Tapi kalau berjamaah, Nabi saw memerintahkan kita untuk takfif, untuk meringankan baik itu berdirinya, rukuknya, sujudnya ketika jamaah tersebut banyak dari kalangan orang-orang yang tidak kuat untuk lama seperti orang tua orang yang punya keperluan dan orang-orang lemah ini mereka biasanya tidak ingin lama Apalagi orang yang ingin punya keperluan. Sebagaimana telah kita lewati hadis Mu'ad bin Jabal ketika beliau sholat mengimami manusia lama. Setelah beliau sholat bersama Rasulullah SAW Isya, beliau pulang ke rumah, sholat lagi Isya juga, boleh yang seperti itu. Yang mengimami kaumnya, beliau sebagai imam di di waktu akhir karena sholat isya itu yang afdol adalah di akhir dikerjakan di di akhir malam itu jika mampu jika mampu itu yang waktu afdal nah beliau sholat di akhir malam itu ya mengimami kaumnya dan beliau membaca al-baqarah panjang membaca al-baqarah sehingga ada orang yang sholat sendiri dan muad tidak terima sampai akhirnya disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi SAW berkata kepada Mu'ad, Afatanun anta ya Mu'ad. Apakah engkau ingin jadi tukang fitnah, wahai Mu'ad? Ringankan kalau engkau sholat bersama manusia. Ya. Jadi ini maknanya kita melihat situasi dan kondisi kalau kita berjamaah. Baik itu masjid umum ataupun masjid eh, di situ tolong batul ilmu masjid kita memang sudah kita buat dari kalangan ahlu sunnah mungkin ya, kita buat di situ uh, komplek kemudian kita ada masjid di situ ya masjidnya kan tetap umum untuk siapapun yang mau sholat siapapun itu tetap yang namanya imam memperhatikan keadaan makmum ya imam memperhatikan keadaan makmum wallahu a'lam bishawab al azkar baina sajdatain sekarang kita masuk pembahasan berikutnya zikir antara dua sujud. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi al jilsah dan dalam duduk di antara dua sujud ini zikir yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma gfirli warhamni wajuburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni Ya Allah ampunilah aku Rahmatilah aku Cukupkanlah aku Angkatlah derajatku Tunjukilah aku ke jalan yang lurus Berilah aku keselamatan Berilah aku rezeki Dikeluarkan oleh Abu Daud, Dikeluarkan pula oleh Abu Daud tadi di dalam sunannya Dikeluarkan pula oleh At-Tirmidhi Di dalam sunan At-Tirmidhi Ibnu Majah Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Hakim Al-Hakim yang mensahihkan disepakati oleh Al-Zahabi. Saya buka Sunan Abi Daud, saya lihat di situ di dalam Sunan Abi Daud dengan lafaz Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Ini lima lafaz lima doanya di dalam Sunan Abi Daud dengan lafaz seperti ini. Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Hafal. Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Lima. Dihafal. Ini doa di antara dua sujud. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Di dalam syarah Sunan Abi Daud Hadza doa yakunu baina sajdatain. Doa ini yakni Allah maghfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Doa ini dibaca ketika duduk di antara dua sujud. Wa huwa mustamilun ala al khams ad-da'awat. Tercakup padanya lima doa ini. Allati al-abdu bihajatin ilaiha yang para hamba sangat membutuhkan doa ini wahajatuhu ilaiha azimah dan kebutuhan seorang hamba dengan doa ini sangat besar. Walasiyama siyama al hidayah terlebih hidayah. Di sini kan ada doa minta hidayah. Allahumma Allahumma firli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku. Rahmatilah aku. Berilah aku keselamatan. Berilah aku hidayah. Warzuqni, berilah aku rezeki. Ini Jubair coba pindah sini, pindah dekat Ami. Jubair. Pindah, pindah dekat Ami. Sini, pindah sini. Itu disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di dalam Sunan Abi Dawud. Di situ terdapat seorang rawi yang bernama Kamil Abul Ayah. Dia adalah soduk yukti Soduk itu ya jujur, yukti itu bisa salah. Dikeluar, yang mengeluarkan dia Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ingat-ingat ya, di dalam sanadnya terdapat Kamil Abul Ala. Di dalam Sunan At-Tirmidzi dengan lafaz lain, kana yaqul baina sajdatain, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam duduk di antara dua sujud membaca doa Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzukni lima juga Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzukni ini di dalam Sunan At-Tirmidzi Ya Allah ampunilah aku rahmatilah aku wajburni wajburni Ya maknanya agnini, berilah aku kecukupan sebagaimana disebutkan oleh Al-Mubarak Furi di dalam At-Tuhfah beliau menukil dari Al-Jazari di dalam An-Nihayah. Wajiburni maknanya al agnini, berilah aku kecukupan. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, rahmatilah aku. Wajiburni, berilah aku kecukupan. Wahdini, berilah aku hidayah. warzukni berilah aku rezeki ya. Berapa? Lima juga ya? Allahumma firli warhamni wajiburni wahdini warzubni. Di dalam sanatnya juga sama terdapat Kamil Abul Ala. Kamil Abul Ala ini disebutkan oleh Al Imam Al Mubarak Furi di dalam Tuhfatul Ahwazi bi Syarah Sunan At-Tirmizi. Tuhfatul Ahwazi ini Syarah Sunan At-Tirmizi. Kamil Abul Ala kata Al Imam Al Mubarakuri, tafarrada bihi, beliau bersendiri dalam meriwayatkan hadis ini. Walam yahkum alaihi bi syai'in min as-sihhati wad-dha'f. At-Tirmidzi. Al Imam At-Tirmidzi ketika membawakan hadis ini beliau tidak menghukumi hadis ini sahih wala dha'f. Sahih tidak, dhaif juga tidak. Didiamkan oleh beliau dan yang yang mensahihkan sebagaimana tadi telah kita sampaikan Al Hakim. Uh, ah, Al Imam An Nasai menghukumi Kamil Abul Ala ini kata beliau laisa bil qawi bukan orang yang kuat hafalannya. Namun kata Al Mubarakuri ini jarhun mubham. Ini masih umum ya jarah kritikan tapi umum dia mubham belum jelas tidak kuat hafalannya. Padahal beliau mengucapkan dalam kesempatan lain, laisa bihi ba'su, tidak mengapa. Artinya diambil riwayatnya dalam kesempatan yang lain An-Nasa'i mengatakan demikian. Tapi dalam kesempatan yang lain dia mengatakan laisa bil qawi, tidak kuat. Jarhun mubham, kritikan yang mubham yang masih umum kata Al-Mubarak Padahal yang mengatakan dia ini seorang yang fikoh adalah Imam ahli hadis ya, Yahya bin Ma'in salah seorang dari imam alul hadis imam besar imam jarh wa ta'dil yakni Yahya bin Ma'in ini yang mensikahkannya yang mengatakan dia adalah sikah wasaqahu Yahya bin Ma'in Demikian yang dinukil oleh Al-Mubarak Fa hadithuhu hadha Oleh karena itu Al-Mubarak berkata Hadis ini In lam yakun sahihan Walaupun tidak sahih fala zil andaro jatil hasan namun tidak turun derajatnya dari hasan setidaknya hasan hasan dan sahih itu sama dari sisi pengamalan hasan itu bisa diamalkan sahih juga bisa diamalkan hasan itu bukan hadis lemah hasan itu hadis yang mu'tamad alaihi seorang muslim bisa bersandar padanya sehingga hadis ini ya hadis yang hasan ya hasan disahihkan oleh Al Hakim namun kata Al Mubarak kuri walaupun tidak sahih tidak tidak turun dia derajatnya dari Al Hasan sehingga ala kullin hadis ini bisa diamalkan bisa antum membawa sesekali Allahumma firli warhamni wa'afini wahdini warzuqni atau dalam kesempatan lain Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni atau dalam kesempatan lain sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekh Al Albani. Allahumma warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Semuanya boleh. Ya derajatnya tidak turun dari Hasan kata Al Imam Al Mubarak Furi ya yang menulis Tuhfatul Ahwali. Watarotan yakul dan terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan dikir Rabbil firli, Rabbil firli. Rabbil firli, Rabbil firli. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, ampunilah aku. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Ini dikir dalam duduk di antara dua sujud. Rabbil firli, Rabbil firli. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah bisa Nadin Hasan dengan sanat yang Hasan. Waqad ikhtara doa bihadza al-Imam Ahmad. Imam Ahmad memilih doa ini. Ya, ini doa Robbil firli, Robbil firli. Wa qala Ishaq ibn Rahawai Insya'a qala salasan. Jika dia ingin, silakan dia mengucapkannya sebanyak tiga kali. Rabbil firli, Robbil firli, Robbil firli. Wa insya'a qala jikalau dia ingin silakan dia mengucapkan Allahumma gfirli. Rabbi gfirlinya diganti Allahumma gfirli. Lianna kilahuma yalkurani anin Nabi sallallahu anin Nabi shallallahu alaihi wasallam baina sajudatain karena dua-duanya adalah zikir yang datang dari Nabi shallallahu alaihi wasallam pada duduk di antara dua sujud. Kaza fi masailil Imam Ahmad wa Ishaq ibnu Rahuyah wa Ishaq ibni Rahawai. Boleh dua macamnya Rahawai boleh, Rahuyah, Rahuyah juga boleh. Demikian disebutkan dalam Masail Imam Ahmad dan Ishaq ibnu Rahawai. Wa riwayat Ishaq al-Marwazi halaman 19. Jadi boleh firli Rabbighfirli firli, boleh juga dengan yang tadi ada pun di sini disebutkan lafadz hadisnya robil fili robil fili. Dua ya, lafadz hadisnya dengan dua, dua kali. Jika lo ingin boleh tiga kali. Jika lo ingin robilnya diganti Allahumma fili Ini yang dinukil oleh Syekh Al-Albani Rahimahullah taala. Untuk selebihnya saya belum sempat lagi untuk membahas wakana ya. Wa kana fi salatil lail dan beliau mengucapkan dikir ini dalam salat malam dalam sholat malam. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, "Wala yanfi dzalika masyru'iyyat hadhil awrat fil fardhi." Namun tidak menafikan zikir Rabbil Firli Firli ini kata Syekh Al-Albani untuk diucapkan dalam salat fardu. Li'adami wujudil farqi bainahu wa bainan nafli. Karena tidak ada bedanya antara fardu dan sunnah. Wa bihadza yaqulu Syafi'i dan ini pendapat Imam Syafi'i. Wa Ahmad wa Ishaq pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq Ibnu Rahawai. Yarawna anna hadza jaizun fil maktubati wat tatawwu. Mereka berpendapat zikir ini boleh dibaca dalam sholat fardu dan dalam sholat sunnah. Kama hakahu Tirmidzi sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Barakallahu fikum. Dipaham ya? Jadi boleh dalam sholat malam, boleh pula dalam sholat fardu. Thumma kana yukabbir wa yasjud as-sajdatah Kemudian setelah duduk di antara dua sujud, beliau bertakbir dan sujud yang kedua wa amara bidzalikal musi'a salatahu dan beliau perintahkan orang yang buruk salatnya hal tersebut. Faqala lahu ba'da an amarahu bil itminan baina sajdatain kama sabaq. Beliau bersabda setelah memerintahkan orang tersebut untuk tumaninah di antara dua sujud, beliau menjelaskan sebagaimana yang telah lalu, yakni tidak sempurna salat seseorang hingga dia melakukan hal tersebut. Summa taqul Allahu Akbar. Kemudian engkau mengucapkan Allahu Akbar. Summa tasjud. Kemudian sujud. Hatta tatma'inna mafasiluhu. Hingga tenang sendi-sendinya. Kembali seperti biasa. Tidak terburu-buru. Sumaf'al dzalika fi salatika kulliha. Kemudian lakukanlah ini dalam setiap salatmu dikeluarkan oleh Abu Daud di dalam sunannya dan yang lainnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ma'a hadza takbir ahyanan. Dan terkadang beliau mengangkat kedua tangannya bersamaan takbir ini. Jadi duduk di antara dua sujud terkadang mengangkat tangan juga takbirnya. Allahu akbar. Ketika sujud terkadang angkat kedua tangan. Ya. Di disebutkan dengan terkadang berarti tidak sering dilakukan. Dikeluarkan oleh Abu Awana, Abu Daud bisanadain sahihain kata Syekh dengan dua sanad yang sahih. Waqat qala bihadzal rafa' dan yang berpendapat mengangkat kedua tangan dalam duduk di antara dua sujud ini Imam Ahmad wa Malik, Imam Malik wasyafi'i dan Imam Syafi'i fi riwayatin anhuma pada riwayat dari mereka berdua. Barakallahu fikum. Wa kana yasna'u fi hadhihi sajdah misal ma sana'a fil ula dan beliau lakukan dalam sujud ini seperti yang beliau lakukan di su, di di sujud yang pertama. ثم يرفع رأسه mukabbiran kemudian beliau mengangkat kepalanya bertakbir wa amara bidzalikal musii'a salatah dan memerintahkan orang yang buruk salatnya terhadap hal tersebut. Faqala lahu dan beliau bersabda ba'da an amarahu bis sajdah atsaniyah setelah beliau perintahkan sujud yang kedua kama marra sebagaimana yang telah lalu Tsumma yarfa'u ra'sahu kemudian beliau mengangkat kepalanya fayukabbir lalu beliau bertakbir qala dan bersabda Tsumma dzalika fi kulli raka'atin wa sajdatin. Lakukanlah hal tersebut pada setiap rakaat dan sujud. Fa idza fa'alta dzalik jika engkau lakukan itu, faqad tamat salatuka maka sungguh telah sempurna salatmu. Wa in anqasta minha minhu syai'a jikalau engkau lalai terhadap hal tersebut, tamin sholat salatika engkau lalai dari salatmu. Artinya kurang sempurna salatmu. Wakana yerfa yadaihi ahyanan dan terkadang beliau mengangkat kedua tangannya. Nah, kemudian jilsah al-istirahah, duduk istirahat. Jadi di dalam sholat itu ada duduk istirahat. Sumayastawi kemudian beliau duduk, ya, duduk sempurna ala rijlihil yusra mu'tadilan menduduki telapak kaki kirinya hatta yarji'a kullu azmin ila mawdi'ihi hingga kembali setiap tulang pada tempatnya menduduki telapak kaki kirinya duduk istirahat itu coba praktek praktek duduk istirahat sujud dulu sujud sujud sujud yang kedua sini sini sini di depan sini biar dilihat Nah, ngadep sini. Nah, sujud yang kedua dulu, sujud yang kedua. Nah, kemudian uh, berdiri, berdiri. Ah, ini dia duduk istirahat nih. Menduduki telapak kaki yang kiri. Duduki telapak kaki yang kiri. Yang kiri mana? Ah, diduduki. Dudukin. Ya disandarkan maksudnya, disandarkan ke situ. Nah, itu duduk istirahat seperti duduk di antara dua sujud. Kemudian tangan bersandar. Ayo. Berdiri. Nah, tangan bersandar. Jadi duduk duduknya gitu tuh, benar-benar duduk ya. Duduk seperti di antara dua sujud itu. Habis itu baru berdiri begitu. Jadi bukan duduk singgah, bukan duduk singgah. Duduk benar-benar duduk. Setelah itu baru ya bersandar dengan kedua tangan lalu berdiri tu? Al-i'timad 'alal yadain bin nuhud ila rak'ah. Bersandar dengan kedua tangan ketika bangkit dari rakaat itu, bersandar dengan kedua tangan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yanhadu mu'tabidan 'alal ardi ila rak'ati tsaniyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit bersandar ya dengan lantai ke rakaat yang kedua. Wa kana ya'jin bis salati ya'tamidu ala yadayhi idza Disebutkan di sini beliau melakukan ajen ketika bersandar dengan kedua tangannya apabila beliau berdiri. Yang pertama tadi beliau bersandar dengan kedua tangannya ke lantai, itu dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, dikeluarkan pula di sini oleh Imam Syafi'i dan kemudian yang berikutnya ya beliau melakukan ajin ketika bangkit itu ajen dikeluarkan oleh Abu Ishaq Al Harbi ajen ya. ajen itu coba lagi yang yang lain lagi coba siapa yang mau praktek coba siapa coba Aden coba ah, duduk eh, ini sujud sujud sujud ah terus bangkit berdiri ah Ya kocak itu. Duduk, duduk. Ah, mau berdiri, berdiri, berdiri. Nah kalau ajen itu tangan di kepal. Kayak kita mau ngad ngadon apa gitu kan. Hmm. Kepal, coba. Ah. Coba lihatin ke semua yang di sini. Ajen coba. Coba ajen. Ah, itu ajen ya. Kalau kita gitu kayak ninju ya ngepal ngepal lantai. Beliau melakukan ajen. Namun ajen ini ya terdapat perbincangan dari ulama tentang riwayatnya. Kata Syekh Mukbil bin Hadi rahimahullah, wa hadzal ajen ajen ini min tariqil Haitham bin Imran melalui jalan Haitham bin Imran periwayatannya dari jalur Haytham bin Imran walam yuwasikhu ilab Ibnu dan tidak ada yang mengatakannya sikoh terpercaya ya. bisa diambil hadisnya kecuali Ibnu Hibban wahwa yuwasikul majhulin Ibnu Hibban ini beliau dikenal merekomendasi orang-orang yang majhul orang-orang yang tidak dikenal sering beliau rekomendasi fikoh terpercaya terpercaya padahal ketika diteliti majhul ya, tidak dikenal fal ajl indal qiyam ajl ketika mau berdiri minas sujud dari sujud hadza aidan dhaif ini hadisnya dhaif la yathbut ani nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sahih dari nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa karena dari periwayatannya dari jalur siapa tadi al haitham bin Imran al Haytham bin Imran ini tidak ada yang merekomendasinya kecuali Ibnu Hibban. Ibnu Hibban ini dikenal dengan ya orang yang merekomendasikan orang-orang yang majhul sehingga tidak sahih kata Syekh Mukbil bin Hadi. Wasabit fil Bukhari yang sahih adalah di dalam Sahihul Bukhari annahu kana ya'tamidu biyadaihi alal ardi. Beliau bersandar dengan kedua tangannya di lantai seperti tadi yang kita baca hadis yang atasnya bersandar dengan kedua tangannya di lantai hadza inilah yang sahih laisa fihi sifatul ajn tidak disebutkan di dalam sahihul bukhari ini sifat ajn ya, sehingga ajn itu tidak sahih yang sahih adalah bersandar ke lantai ya. Paham Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza nahadha fi rakaati tsaniyah istaftaha bilhamdulillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangkit di rakaat yang kedua, beliau memulai salatnya dengan alhamdulillah. Berdiri Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Langsung beliau baca. Tidak mengawali dengan basmalah, langsung dengan alhamdulillah. Walam yaskut dan beliau tidak diam. Tidak diam sejenak seperti rakaat pertama. Kalau rakaat pertama kan diam dulu, baca doa istiftah ya kan? Nah, kalau yang di rakaat kedua, beliau langsung. Ini menunjukkan tidak ada istiftah di rakaat kedua. Doa istiftah itu hanya di rakaat pertama. Wa kana yasna'u fi hadhihi rak'ah misal ma yasna' fil ula. Dan beliau melakukan di rakaat kedua ini seperti yang beliau lakukan di rakaat pertama illa annahu kana yaj'aluha aqsar min al-ula. Hanya saja rakaat yang kedua lebih pendek dari yang pertama. Kama sabaqa sebagaimana penjelasan yang telah lalu. Waqat al musyi salata bi qiraatil Fatihah dan beliau perintahkan orang yang buruk salatnya untuk membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Haitsu qala ba'da an amarahu bi qiraatiha fi rakaatil ula. Beliau mengatakan ketika setelah beliau memerintahkan membaca Al-Fatihah di rakaat yang pertama kata Nabi SAW tsumaf'al dzalika fi salatika kulliha lakukanlah ini dalam semua salatmu dalam sebagian riwayat fi kulli rakaah di setiap rakaat waqala dan beliau juga berkata fi kulli rakaatin qiraatun di setiap rakaat itu baca Al-Fatihah dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan selainnya. Alhamdulillah selesai pembahasan duduk di antara dua sujud. Tinggal pembahasan apa lagi? Ayo siapa yang bisa? Berdiri sudah, ruku sudah, etidal sudah, sujud sudah, duduk di antara dua sujud sudah, Apa lagi? Tasyahud awal dulu, jangan tasyahud akhir. Awal dulu, ya.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 Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.